Dan ini sesuai dengan sunnah, tidaknya setiap orang bertakbir sendiri-sendiri. Ya. E, atau kemudian bisa kita jadikan solusinya adalah seorang yang mau bertakbir, maka tidaklah dia bertakbir terus-menerus, tidak harus nunggu makmum atau orang-orang di belakangnya mengikutinya ataukah tidak. Kemudian kapankah dimulainya takbir Id dan bagaimanakah redaksi takbirnya? Jawabannya takbir pada hari Eid yaitu Idul Fitri dimulai sejak tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan sampai datangnya imam untuk mengerjakan salat Eid. Tata caranya atau redaksinya adalah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd atau mengucapkan takbirnya tiga kali Allah akbar Allah akbar Allah akbar la ilaha illallah Allah akbar Allah akbar Allah akbar walillahil hamd yakni artinya imam boleh jadi boleh dia mengucapkan takbir sebanyak tiga kali boleh jadi dua kali kullu dzalika jaiz dua-duanya boleh Walakin akan tapi yang bagi sepatutnya siar takbir ini dinampakkan sehingga laki-laki membaca takbir dengan suara keras ketika di pasar, di masjid, dan di rumah-rumah. Adapun wanita, maka yang afdol bagi mereka adalah bersuara lirih. Selanjutnya hukum sholat gerhana. Ya, salat kusub dan khusub, salat gerhana, hukumnya sunnah mu'akadah menurut mayoritas para ulama dan bukan salat yang wajib dan tidaklah diragukan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salat gerhana dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faza'a bersegera dengan ketakutan laha untuk mengerjakan salat gerhana dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengerjakan salat gerhana satu salat yang agung yang keluar dari salat-salat yang sejenis dengannya. Sholat gerhana itu tidak memiliki sholat yang sejenis. Tidak ada temannya. Yang serupa dengan tata cara sholat gerhana. Kemudian yang kedua, tadi jumur ulama. Wadah bapak tu ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan sholat gerhana hukumnya wajib, boleh jadi wajib ain dan boleh jadi wajib kifayah. Mereka berdalil karena Nabi memerintahkannya, kemudian hukum asal perintah adalah wajib dan bahasanya ihtafa mengelilingi perintah ini sejumlah indikator yang menunjukkan urgensinya menunjukkan urgensinya salat ini. Di ya, wali annah dan karena salat ini adalah bentuk peringatan dari Allah Azza wa Jalla liukubatin e, ya, untuk peringatan untuk hukuman in aqadat asbabuha yang ada dan telah terwujud sebab-sebabnya. Oleh karena itu wajib atas hamba untuk merendah kepada Allah Azza wa Jalla disebabkan hukuman ini yang sebabnya telah terwujud yaitu gerhana dan Allah telah mengingatkannya. Kesimpulannya tidaklah diragukan bahasanya pendapat yang kedua yang mengatakan wajib itu adalah pendapat yang kuat dari sisi dalil, baik dalil riwayat, dalil nakli, wan nazari, ataupun dalil akli, pertimbangan akal sehat. Oleh karena itu kesimpulan dari beliau wa aqallu ahwaliha minimal hukum untuk salat eh, solat gerhana adalah fardu kifayah. Ini. Hadza fiha inilah pendapat kami dalam masalah hukum solat gerhana yaitu wajib. Adapun mayoritas para ulama maka menurut pandangan beliau mereka eh, para ulama ini tidaklah memiliki dalil yang membelokkan perintah dari hukum wajib kecuali sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada seorang yang mengatakan apakah atasku kewajiban salat selain salat lima waktu. Maka Nabi mengatakan tidak kecuali engkau mau mengerjakan sukarela mengerjakan salat sunnah. E, redaksi semacam ini tidaklah meniadakan wajibnya selain sholat lima waktu jika dijumpai sebab yang mewajibkannya. Sehingga wayakuna al-murad yang dimaksudkan dari tidak dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la adalah yang dimaksudkan tidak ada sholat wajib berupa sholat yang rotibah, sholat yang rutin. Sholat yang rutin, yang berulang-ulang dalam uh, siang dan malamnya. Adapun sholat yang wajib yang dikaitkan dengan sebab tertentu, maka hadis di atas tidaklah meniadakan kewajibannya. Wal khulasa kesimpulannya, alladinara. Pendapat yang kami pandang, wajibnya sholat kerana boleh jadi fardu ain ataukah fardu kifayah dan beliau menyelisih pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Kemudian orang yang tertinggal satu rakaat dari salat gerhana, bagaimanakah cara mengkodok atau menyelesaikannya? Siapa yang tertinggal satu rakaat dari salat gerhana, maka berlaku padanya hadis yang sabat valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mahalus syahidnya Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimu. Di salatnya imam yang kalian jumpai kerjakanlah yang terluput yang terlewat maka sempurnakanlah setelah salamnya imam. Fahadal lati fatatuh maka orang yang tertinggal satu roka dari salat gerhana maka dia selesaikan ala hasabi masalah al imam sesuai dengan tata cara salatnya imam yang belum dia ikuti. Menimbang keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faatimu. Dan pertanyaan ini, ya tarafara derivat dari alaihi dari pertanyaan ini, soalan sebuah pertanyaan. Yang lebih membingungkan menurut banyak orang. Yaitu orang yang tertinggal rukuk pertama dalam rokaat pertama salat gerhana. Karena salat gerhana ada dua rukuk. Maka jawabannya siapa yang tertinggal rukuk pertama di rokaat pertama di satu rokaat maka dia telah kehilangan satu rokaat. Ini kaidahnya. Tertinggal satu rukuk berarti tidak dapat kehilangan satu rokaat. Sehingga dama yusallimul imam setelah imam salam maka dia kodok atau dia selesaikan rakaat yang tertinggal rukuknya uh, eh, al awal, ya, rukuknya yang pertama maka dia selesaikan kullaha satu rokaat. Penyelesaiannya satu rokaat yang tentu di sana ada dua rukuk. Mengingat keumuman sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa fatakum faatimu. Yang terlewat sempurnakalah setelah salamnya imam. Di, setelah sholat uh, kemudian sholat gerhana, kemudian sholat istisqa. Tahwilu rida memindah rida di tengah-tengah doa setelah selesai sholat istisqa. Hal yakunu indal qiyamili doa, apakah saat berdiri untuk berdoa, ataukah di rumah sebelum berangkat, dan apa hikmahnya. Mengubah posisi rida dalam doa di tengah-tengah istisqa itu dilakukan saat eh, saat khutbah berlangsung sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Sedangkan pertanyaan tentang hikmahnya, hikmah dari hal ini adalah terwujudnya tiga hal. Yang pertama meneladani Nabi, kemudian tafa'ul berharap positif pada Allah Azza wa Jalla, eh, supaya Allah ya tahawal memindah al-qahad kondisi kemarau, tidak turun hujan, ila khasbin pada kondisi subur, waroha dan menyenangkan. Kemudian ini isyarat dari seorang untuk mengubah keadaannya minal insirab anillah yang dulunya berpaling meninggalkan Allah Azza wa Jalla dan terjumus dalam maksiat berpindah kepada menghadap memberikan kepedulian kepada Allah Azza wa Jalla dan komitmen untuk taat kepadanya. Karena takwa adalah pakaian abstrak, waridak dan rida, wasibhu dan yang pakaian yang serupa dengan rida, yaitu pakaian fisik, adalah pakaian fisik. Fakaan nama seakan-akan beliau ketika mengubah pakaian fisiknya, Yaltazim memberikan komitmen akan mengubah rida abstraknya, yaitu pakaian hatinya. Wahadihi munasabatun jayida. dan ini adalah kondisi yang sangat atau hubungan yang sangat cocok. Kemudian masih masalah istisqa, ada sebagian orang mengatakan seandainya kalian tidak berdoa, minta hujan, ini saya hujan tetap akan turun. Apa komentar Anda tentang hal ini? Yang aku katakan, aku khawatir kepada orang yang mengkhawatirkan orang yang mengucapkan kata-kata tersebut, aku khawatirkan dia berada dalam bahaya yang besar. Karena Allah Azza wa Jalla lah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Dalilnya, Uda'uni astajib lakum. Doalah, niscaya akan aku kabulkan. Dan Allah adalah zat yang membijaksana. Terkadang Allah mengakhirkan, menunda fadlahu anugerahnya yaitu hujan ya, supaya manusia mengetahui betapa mereka sangat membutuhkan Allah dan bahasanya tidak ada malja'a tempat mengadu ya, dari takdir Allah kecuali hanya kepada Allah dan Allah jadikan sebab turunnya hujan adalah doa manusia wa idza an-nasu dan jika manusia sudah berdoa namun mereka tidak diberi hujan maka kita yakin Allah memiliki hikmah yang agung dalam hal ini. Karena Allah itulah yang lebih berilmu, lebih bijaksana, dan lebih penyayang dengan hamba-hambanya daripada mereka terhadap dirinya sendiri. Fakathiran ma'iyatu al-insan, maka seringkali seorang itu berdoa dengan sesuatu dan tidak terwujud, kemudian berdoa, kemudian tidak terwujud, kemudian berdoa dan tidak terwujud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yustajabu li ahadikum malam yu'ajil. Salah satu kalian akan akan dikabulkan doanya selama tidak tergesa-gesa. Yang dimaksud tergesa-gesa dia mengatakan aku telah berdoa, aku telah berdoa namun tidak dikabulkan. Akhirnya karena bolak-balik tidak e, terkabul, maka pada saat itu ya stahsir dia mundur dan dia tinggalkan doa. Wal iyadzubillah. Ma'a padahal seorang itu tidaklah berdoa kepada Allah dengan satu kalimat saja kecuali ada ganjarannya. Karena doa itu ibadah. Oleh karena itu, seorang yang berdoa apapun kondisinya, baik dikabulkan ataukah tidak, adalah orang yang beruntung. Bahkan terdapat dalam hadis dari Nabi SAW. siapa yang berdoa pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal. Ima boleh jadi langsung dikabulkan, boleh jadi akan dibelokkan darinya kejelekan yang lebih besar atau akan disimpankan sebagai ganjaran untuknya pada hari kiamat. Diatkan oleh At-Tirmidzi. Maka aku berikan nasihatku ini wajih. Aku tujukan nasihatku ini kepada al-akh al-qail. Eh, saudara yang mengucapkan ungkapan di atas untuk bertobat pada aku nasihatkan untuk bertobat pada Allah Azza wa Jalla karena mengatakan bahasanya doa itu tidak ada faedahnya adalah dosa yang besar menentang perintah Allah Ta'ala untuk berdoa. Dan ini adalah bentuk melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, setelah bab, kemudian istisqa, kemudian e, berpindah kepada bab jenazah. Dan ini pembahasan terakhir di fatwa salat adalah bab jenazah. Apa pendapat Anda tentang orang yang berpesan jika dia meninggal dunia untuk dimakamkan di tempat tertentu? Apakah wasiat ini perlu dilaksanakan? Yang pertama, tidak boleh tidak perlu ditanyakan kenapa dia pilih tempat tersebut. Boleh jadi dia memilih tempat tersebut karena tempat itu berarti di samping makam wali bohong-bohongan atau di samping makam yang digunakan ya, ya, dilakukan praktek kemusyrikan ya, ya, makam wali yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala atau faktor sebab-sebab alasan-alasan yang lain yang itu haram menurut timbangan syariat. Fahada maka jika demikian alasannya tidak boleh melaksanakan wasiat itu sehingga dia tetap dimakamkan bersama kaum muslimin jika dia memang seorang muslim. Yang kedua, jika dia berwasiat seperti itu li ghairi hadal ghardi untuk tujuan yang lain. Bahkan dia berwasiat supaya jenazahnya dipindah ke negeri di mana dia itu e, tumbuh besar hidup di sana. Fahadalah haraja maka wasiat ini tidaklah mengapa dilaksanakan dengan syarat di dalamnya konfidalika itlafun ilmal. Jika dalam e, melaksanakan wasiat tersebut tidak menghabiskan harta. Fa'idakana fidalika maka jika untuk biaya itu keluar itlafun ilmal, penghancuran harta, curcuran keluar jumlah yang banyak. Kenapa? Karena Eh, dikirim dari luar negeri. Bihaisu di mana la yungkal tidaklah bisa dipindah jenazahnya kecuali dengan duit yang sangat banyak. Fa innaha latunafadu wasiyatuhu. Maka wasiatnya tidak dilaksanakan ketika itu. Tidak boleh atau tidak harus dilaksanakan ketika itu. Dan kita yakini bumi Allah itu satu. Selama bumi itu adalah bumi kaum muslimin. Kemudian waktu talqin. Talqin maknanya adalah pengajaran. Ya, talqin itu dilakukan ketika indal maut, ketika datangnya kematian, yaitu indal ihtidar ketika sakaratul maut. Ihtidar nama lain sakaratul maut. Sakaratul maut itu ihtidar, naza, itu sama. Maka al-mu'tatar orang yang mengalami sakaratul maut atau proses sakaratul maut ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika mati pamannya Abu Talib. Di mana Nabi hadir dan mengatakan ya ammi wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang akan aku pakai untuk membela mu di sisi Allah. Akan tapi sang paman Abu Talib wal billah tidak mengucapkan hal itu sehingga dia mati dalam keadaan musyrik. Kemudian talqin jenis yang kedua adalah talqin ba'da dafni setelah eh, pemakaman. Maka menurut beliau Syekh Muzaimin talqin jenisnya adalah bid'ah. Alasannya karena tidak terdapatnya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Eh, kemudian beliau memberikan setelah melarang beliau memberikan solusi. Dan demikianlah sepatutnya seorang dai ketika melarang sesuatu dan memberikan solusi jika memang ada solusi untuk hal tersebut. Walakin alladhi yang bari akan tapi yang sepatutnya dilakukan adalah isi hadis yang riatkan Abu Dawud Nabi saw. jika selesai memakamkan jenazah waqaf alaihi berdiri di dekatnya. Bukan duduk namun berdiri. Lantas mengatakan e, eh, mintakalah ampunan untuk saudaramu Kemudian mohonkanlah at bid keteguhan dalam menjawab karena dia sekarang sedang ditanya. Maka mintakan dua hal, ampunan dan kelancaran dalam menjawab pertanyaan malaikat. Adapun baca Al-Quran di dekat kubur atau mentalkannya di kubur setelah dimakamkan, maka menurut beliau fahad bid'atun, maka ini bid'ah la aslalahu yang tidak memiliki dasar yaitu dasar dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa pendapat anda tentang orang yang menunda pemakaman jenazah liajeli dalam rangka kedatangan beberapa kerabat dari tempat-tempat yang jauh? Jawabannya yang dituntunkan untuk bagi jenazah adalah segera dan segera fi tajhiz dalam uh, perawatannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Segerakan pengurusan jenazah. Fa intaku salihatan jika dia adalah jenazah yang baik, maka nikmat yang engkau sodorkan kepadanya. Engkau segera engkau berarti menyegerakan dia mendapatkan nikmat kubur. Namun jika dia jenazahnya bukan jenazah orang baik-baik, maka berarti kejelekan engkau bebaskan, engkau bebaskan dari lehermu. Ya. Walayam bari dan tidaklah sepatutnya jenazah itu diakhirkan pemakamannya dalam rangka menunggu kehadiran sebagian anggota keluarga. Kecuali jika itu cuma beberapa jam yang sebentar. Wa illa jika sampai sehari misalnya, maka bersegera men, e, merawatnya, termasuk diantaranya memakamkannya, itulah yang lebih baik. Adapun tentang orang yang datangnya telat, solusinya jika keluarga yang dari tempat jauh datang telat, maka mungkin bagi mereka sholat jenazah di kuburnya. Apa sih manfaatnya menunggu jika manfaatnya menunggu sholat jenazah. Ya, maka sholat jenazah bisa dilakukan di di pemakaman. Sholat jenazah bisa dilakukan di pemakaman. Sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensolati jenazah di kubur seorang perempuan yang biasa menyapu masjid. Ya, di mana para sahabat memakamkan jenazah wanita ini yang meninggal dunia tanpa mengkabarkannya kepada Nabi setelah tahu kalau wanita tersebut meninggal, Nabi berkata, Tuluni ala kubriya. Tunjukilah aku di mana kuburnya. Lantas mereka menunjukkan pada Nabi kuburnya, lantas Nabi mensolati jenazah wanita tersebut di pemakaman. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan mengkabarkan kematian seseorang biwafati saksin ma wafatnya seseorang kepada kerabat-kerabatnya dan kawan-kawannya. Tujuannya supaya mereka kumpul mensolati jenazahnya. Apakah ini termasuk an-na'yu al-mamnu, pengumuman kematian yang terlarang? Ataukah hal tersebut hukumnya mubah? Jawabannya ini adalah termasuk pengumuman kematian yang mubah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naa mengumumkan kematian Najasi di hadapan para sahabat di masjid di hari matinya Najasi. Demikian juga dalil yang kedua, Nabi mengatakan tentang, kepada tentang perempuan yang nyapu masjid, lantas dimakamkan oleh para sahabat tanpa mereka kabarkan pada Nabi ya, akan hal tersebut. Maka Nabi menegur mereka. Nabi salahkan mereka. Kenapa e, Nabi tidak diberitahu? Hala kuntum adan tumuni. Seharusnya kamu beritahu aku. Sehingga e, sehingga dari dua hadis ini bisa disimpulkan mengkabarkan kematian seseorang dalam rangka memperbanyak orang yang mensolati jenazahnya labak sabihi tidak mengapa. Karena terdapat Fimisli as-sunnah terdapat hadis yang isinya semisal itu. Demikian juga mengkabarkan kepada keluarganya wadawihi dan eh, wadawihi dan dan kerabatnya miman yahumuhum yaitu orang-orang yang eh, eh yahumuhum yang berpikiran untuk atau dawihi bisa diartikan teman-temannya yaitu orang-orang yang e, berpikiran untuk berkumpul untuk mengerjakan untuk mensolati jenazahnya maka memberikan pengumuman kepada mereka mereka ini laisa fihi harajun tidak mengapa Adapun na'yul jahiliyah yang terlarang adalah e, pengumuman kematian diiringi dengan pujian yang berlebihan. Kemudian tentang tata cara yang benar yang berasal dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tentang memandikan jenazah. Tata cara yang dituntunkan untuk memandikan jenazah adalah seorang itu membasuh kemaluan mayit. Kemudian barulah mulai memandikannya. Dimulai dari anggota-anggota wudhu. uhu dia wudhukan jenazah. Ya, namun, janganlah dia masukkan air ke mulutnya ataupun hidungnya jenazah. Cuma cukup basahi potongan kain, kemudian bersihkan anfahu, hidungnya dan mulutnya dengan potongan kain basah tersebut. Kemudian dia guyur e, bagian badan yang lain. Dan itu dengan sidr. Dan sidr itu telah dikenal yaitu eh, daun bidara. Dan yang dimaksudkan tumbuhan daun bidara. Atau beliau tegaskan, yudaku dan bidara ditumbuk dan dimasukkan ke dalam air. Kemudian yudrab bilma, kemudian dikocak-kocak pakai air, pakai tangan, hatta yakuna lahu rohwa. Sehingga berbusa, memiliki busa. Hmm. Nah, busanya itu diambil busa daun bidara yang bercampur dengan air digunakan untuk e, mencuci atau e, kepala dan jenggotnya mayit. Kemudian bagian badan yang lain dimandikan dengan menggunakan sisa daun bidara. Di anadalika kan hal tersebut yunadzifuhu kathiran. Itu membersihkannya, banyak membersihkannya. Membersihkannya dengan bagus. Dan adalah diletakkan di guyuran yang terakhir kapur barus. Kapur barus adalah tibun wewangian yang telah dikenal. Para ulama fikih mengatakan manfaat pemberian kapur barus di guyuran yang terakhir karena dia mengeraskan badan dan mengusir hewan-hewan kecil-kecil yang mungkin akan mendatangi e, jenazah. Dan jika jenaz, e, eh, mayat tersebut kotornya sangat banyak, maka bisa ditambahkan guyurannya sampai bersih. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada e, rombongan wanita yang memandikan putri Nabi guyurlah dia tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian rasa itu perlu. Tsumma ba'da dzalika kemudian setelah itu ya kemudian dikeringkan, kemudian diletakkan di kafannya. Nah, kemudian selanjutnya ahyanan terkadang terjadi kecelakaan dengan mobil, hawadis sayarat. Terjadi al-hara'iq kebakaran atau runtuhnya bangunan yang menyebabkan hancur atau hilangnya anggota badan manusia. Wahyana dan terkadang tidaklah dijumpai kecuali satu potong yang sedikit. Cuma dijumpai tangan atau kepala saja. Apakah disyariatkan sholat jenazah untuk potongan anggota badan manusia? Dan apakah itu perlu dimandikan? Jawabannya, bagian badan manusia yang sedikit, contohnya cuma tangan atau kaki saja, jika dijumpai dan orangnya sudah disolatkan sebelumnya, maka tidak perlu ada solat jenazah untuk potongan tangan. Misalnya, anak Anana solaina kita telah mensolati jenazah seseorang, telah kita makamkan, kita makamkan tanpa kaki. Thumma ba'da dhalika kemudian setelah itu asarna kita temukan kakinya. Maka kaki ini dimakamkan tanpa perlu ada sholat jenazah untuk kaki karena jenazahnya telah disolatkan. Adapun jika tidaklah dijumpai ya, jumlah mayiti ya, sebagian besar ya, dari tubuh mayit tidak dijumpai, cuma dijumpai satu anggota badannya saja. Semacam cuma dijumpai kepala, atau satu kakinya, atau satu tangannya, dan bagi baqiyatu jismihi bagian badan yang lainnya tidak dijumpai. Maka ada sholat jenazah untuk anggota badan yang ada setelah dimandikan dan dikafani. Thumma ba'da dhalika kemudian setelah disolatkan, yudhafanu dimakamkan. Ya, maka dirinci. Ya, maka dirinci. Itu ada uh, cuma ketemu tangan satu-satunya ataukah Ya, yang lain juga sudah eh, ditemukan. Kalau itu satu-satunya yang dijumpai yaitu di ada sholat jenazah untuk itu setelah dimandikan dan dikafani. Dan jika secara umum ini sebagian besar badan sudah ditemukan, sudah dikafani, sudah dimandikan dan dikafani, sudah disolatkan dan sudah dimakamkan, setelah itu nyusul ketemu kaki atau yang lain, ya, maka itu cuma dimakamkan saja. Kemudian tentang keguguran. Ada seorang perempuan yang mengalami aborsi atau keguguran pada kehamilannya. Dan umur dari janin yang gugur itu enam bulan. Dan wanita ini melakukan sejumlah aktivitas yang berat dan bikin capek. Meskipun demikian dia puasa di bulan Ramadan. Dan dia khawatir matinya janinnya di perutnya sebelum eh, semestinya dilahirkan sebabnya karena pekerjaan dan aktivitas yang berat. Pema'adhalika meskipun demikian, janin yang telah keguguran ini akhirnya dimakamkan dan tidak disolatkan. Apa hukum tidak e, meninggalkan sholat jenazah untuk janin? Pemada dan apa yang menjadi kewajiban wanita tersebut? apa yang wajib dia lakukan supaya bisa mengusir ragu-ragu yang menyerangnya tentang kematian asakti as e, janinnya. Maka jawabannya keguguran jika janinnya telah sampai empat bulan maka wajib dimandikan, dikafani kemudian disolatkan. Karena jika telah sampai empat bulan telah ditiupkan roh padanya. Dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud yang ada di Arba'in Nawawiyah. Dia mengatakan Rasulullah saw. bercerita kepada kami. Dan dia seorang yang jujur dan mendapatkan berita seorang yang benar ucapannya dan mendapatkan ucapan yang benar. Nabi katakan salah satu kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkanlah penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu zikot, kemudian alaqah, yaitu gumpalan darah yang menempel selama 40 hari, kemudian mudghah potongan daging selama 40 hari. Setelah itu dikirimkan padanya malaikat yang meniupkan roh padanya. Ila akhir hadis sampai akhir hadis. Totalnya ada 120 hari sama dengan 4 bulan. Maka jika gugur dalam usia telah 4 bulan, genap 4 bulan, maka dimandikan di kafani kemudian disolatkan karena nanti pada hari kiamat janin tersebut akan dikumpulkan bersama manusia. Adapun jika keguguran itu kurang dari empat bulan maka tidak perlu di tidak perlu dimandikan, dikafani dan tidak perlu disolatkan dan bisa dimakamkan di tempat manapun karena dia cuma potongan daging dan bukan manusia. Sehingga janin yang gugur yang disebutkan dalam pertanyaan telah sampai umur 6 bulan. Maka wajib dimandikan, di dikafani, kemudian disolatkan. Pembinaan ala madzukira fi so'ab, berdasarkan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, bahasanya mereka belum mensolati e, janin tersebut, maka sekarang mereka wajib mensolatinya dan solat dikerjakan di kuburnya. Jika mereka mengetahui kuburnya. Wa ila jika kuburnya juga tidak diketahui, maka sholatnya sholat gaib. Dan cukuplah sholatun, sholatu wahidin fakot alaihi. Cukup untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah sholat jenazah. Cukup sholatnya satu orang untuk jenazah janin tersebut. Adapun berkenaan dengan keraguan keraguan yang ada pada diri si ibu bahasanya janin itu gugur gara-gara ulahnya, maka keraguan-keraguan ini tidak memiliki dampak dan tidak sepatutnya tatra'u muncul pada hatinya. Kenapa? Karena seringkali janin itu mati di perut ibunya. Walaisa alaiha fidalika syai' dan tidak ada atas si ibu dosa karena hal tersebut. Faltantahi maka adalah dia berhenti dari ragu-ragu tersebut dan bisikan-bisikan yang ini cuma mengkeruhkan kehidupannya, artinya menghilangkan kebahagiaannya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah untuk laki-laki ayuda amamal imam. Diletakkanlah jenazah itu di depan imam kemudian imam itu berdiri di dekat kepalanya. Baik jenazah itu laki-laki dewasa ataupun anak kecil. Imam berdiri di dekat kepalanya kemudian bertakbir takbir yang pertama. Setelah itu baca Al-Fatihah. Jika Al-Fatihah ini, jika dia membaca di samping Al-Fatihah surat yang pendek, tidak mengapa. Bahkan, Zahaba ba'du alil ilmi, Sebagian ulama berpendapat bahasa yang tambahan surat setelah Al-Fatihah dalam salat jenazah itu minas sunnah di antara sunnah Nabi. Itu demikian pendapat Al-Albani. Ya, mungkin beliau yang dimaksudkan batu ahli ilmi di sini adalah Al-Albani. yukabir kemudian takbir yang kedua, kemudian setelah itu salawat untuk Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga, kemudian dia berdoa bima dengan doa yang berdalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa yang artinya, Ya Allah ampunilah yang hidup di antara kami dan yang meninggal di antara kami yang eh, hadir di antara kami atau yang bepergian di antara kami. Ghaib maknanya musafir. Uh, yang kecil ataupun yang sudah dewasa, laki-laki ataupun yang perempuan. Ya Allah siapa saja yang engkau beri umur panjang di antara kami, maka berilah dia umur panjang di atas Islam. Dan siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkanlah dia di atas iman. Ya Allah ampunilah dia ini uh, sampai di sini alal iman itu satu hadis. Kemudian di hadis yang lain, ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia, afihi, berilah dia afiyah, selamat dari mara bahaya, maafkanlah dia, akrim nuzulahu, muliakanlah suguhannya, tapangkanlah tempat masuknya, bersihkanlah dia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dia dari dosa-dosa, sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah janganlah engkau cegah kami untuk mendapatkan ganjarannya, yaitu ganjaran sabar menghadapi musibah. Dan ya Allah janganlah engkau sesatkan kami setelah kematiannya. Ya Allah ampunilah kami dan dia. Wa, dan membaca ghairadhalika yang lain, doa-doa yang asalkan itu doa yang berdalil dari Nabi saw. Kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir keempat, sebagian ulama mengatakan bacaan setelah takbir keempat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ada juga yang berpendapat tidak ada bacaannya sehingga cuma diam sesaat kemudian salam jika kemudian mau takbir yang kelima juga tidak mengapa karena itu sahabat valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sepatutnya takbir ada takbir kelima dilakukan kadang-kadang. Ayo ayo kabar khomsan yaitu takbir lima kali karena validnya hal tersebut dari Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Wa masabata anhu dan sesuatu yang valid dari Nabi, maka sepatutnya seorang itu melakukannya ala wajah dalam bentuk ala diwaroda yang ada. Sehingga yang baik terkadang melakukan ini takbirnya empat kali, terkadang itu yaitu lima kali. Meskipun tidaknya yang paling sering adalah takbir empat kali. Setelah takbir tiga atau empat kali, mengucapkan salam sekali ke arah kanan. Adapun jika jenazahnya itu perempuan, maka berdirinya imam di tengah badan perempuan. Tata cara cara sholat jenazah untuk perempuan sama dengan tata cara sholat jenazah untuk jenazah laki-laki. Dan jika terkumpul beberapa jenazah, maka sepatutnya jenazah tersebut merot tabina dibuat urut maka yang ada ia ya lil imama yang di dekat imam adalah laki-laki yang balik, kemudian anak laki-laki, kemudian perempuan yang balik, kemudian perempuan yang kecil atau anak-anak. Hakada bitartib demikian secara urut. Adapun tentang posisi kepala mereka, maka hendaklah dijadikan kepala laki-laki itu lurus dengan tengahnya badan perempuan supaya berdirinya imam itu di tempat yang disyariatkan. Maka ini ada jenazah laki-laki dan perempuan. Maka imam e, berdiri pas lurus kepala laki-laki. Kemudian kepala laki-laki ini lurus dengan pantatnya, kurang lebih pantatnya jenazah perempuan. Sehingga dengan sekali sholat jenazah, maka posisi imam seluruhnya ada pada tempat yang dituntunkan. Wahuna dan di sini ada satu mulahadah perlu catatan. Dijumpai banyak orang awam menyangka bahasanya yang afdal ayakifa al insan uh, eh, anna seorang pada berdiri yaitu orang-orang yang Eh, menyodorkan jenazah berdiri bersama imam. Bahkan sebagian mereka mengira tidak boleh tidak harus ada satu ataukah lebih berdirinya di samping imam. Ini satu hal yang tidak benar. Yang sesuai dengan sunnah untuk imam, dia berdiri sendirian. Adapun para pembawa jenazah jika dia tidak mendapatkan tempat di sob yang pertama, maka dia boleh bikin sob antara imam dengan sop yang pertama. Misalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka sop sudah tertata rapi setelah selesai sholat fardu. Kemudian datanglah orang-orang yang membawa jenazah. Maka dia tidak dapat tempat. Ya sudah, maka sholat jenazah itu kan tidak ada sujud. Maka dia bisa bikin sop antara imam dengan sop yang pertama. Dan hukum salat jenazah jika dia meninggalkan salat atau diragukan tentang apakah meninggalkan salat ataukah tidak diketahui keadaannya. Dan apakah diperbolehkan bagi wali amrihi, walinya, wali dari orang yang tidak sholat, menyodorkan jenazah saudaranya untuk disolatkan. Maka jawabannya, ya, untuk orang yang diketahui kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak sholat maka tidak boleh jenazahnya disolatkan dan tidak halal bagi keluarganya menyodorkan jenazah orang tersebut kepada kaum muslimin supaya disolatkan karena dia kafir murtad dari Islam. Yang wajib adalah dibuatkan galian untuknya di selain pekuburan kaum muslimin. Kemudian caranya tidak diletakkan namun dilemparkan masuk ke dalam eh, galian tersebut tidak kemudian ada sholat jenazah untuknya karena tidak ada kehormatan baginya karena dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Korun, dan Ubay bin Khalaf. Yang kedua, adapun orang yang tidak diketahui, namun dia bagian dari kaum muslimin, atau diragukan apakah sholat ataukah tidak sholat, maka ada sholat jenazah untuknya. Kenapa menimbang hukum asal? Hukum asalnya dia seorang muslim sampai jelas bagi kita kalau dia bukan muslim. Akan tapi tidaklah mengapa jika seorang itu ragu-ragu tentang kondisi mayat ini untuk membuat ya, persyaratan dalam doanya. Sehingga teks doanya, Ya Allah, jika dia orang yang beriman. Ya, jika dia orang yang beriman, Allahumma inkana mu'minan. Jika dia orang yang beriman, ampunilah dia, sayangilah dia, dan seterusnya. Karena membuat e, pengecualian atau persyaratan dalam doa, kot waroda itu berdalil, yaitu tentang uh, dalilnya yaitu tentang para suami yang menuduh istrinya berzina, kemudian tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Maka Anarajula idalah ana zaujatahu jika terjadi li'an antara seorang suami dengan istrinya. Maka di kalimat yang kelima, ya uh, sungguh laknat Allah, semoga laknat Allah untuknya jika dia bohong. Demikian ucapan si istri. Yeah. Kemudian watakuluhiyah Sedangkan kemudian eh, tadi ucapan suami, sedangkan ucapan istri dan sungguh muka Allah padanya ingkana minas sadiqin jika dia benar. Ya, maka di sini dalil bolehnya persyaratan bersyarat dalam doa. Jika dia begini maka laknatnya. Jika dia begini timpakanlah murkamu padanya. Jika tidak, maka tidak. Ya, maka jika ragu-ragu, jangan-jangan ini orang yang tidak pernah sholat, maka boleh bikin doa pakai istisna. Ya Allah, jika dia orang yang beriman, ampunilah dia dan seterusnya. Kemudian apakah sholat jenazah punya waktu tertentu? Bolehkah memakamkan jenazah di malam hari? Wahallaha dan apakah salat jenazah itu memiliki bilangan tertentu. Wahalnya jusu dan apakah boleh salat jenazah dilakukan di fil makabir di pekuburan di dekat kubur? Maka salat jenazah tidak punya waktu tertentu. Ya, hal itu karena mati itu tidak ada waktu tertentunya. Nah, mati itu tidak ada waktu tertentunya, bisa malam hari, bisa pagi hari, bisa tengah malam dan seterusnya. Maka jika seorang itu meninggal dunia, maka dimakamkan, di kafani kemudian disolatkan di waktu kapanpun, baik malam ataupun siang hari. Kemudian dimakamkan di waktu kapanpun, malam atau siang hari. Kecuali tiga waktu, maka tidak boleh memakamkan jenazah di tiga waktu ini. Yang pertama adalah ketika terbit matahari sampai meninggi seukur satu tombak. Yang kedua, ketika tegaknya matahari sampai geser ke barat, yaitu e, kurang lebih 10 menit sebelum zawal. Kemudian ketika matahari bersiap-siap untuk tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Dan bersiap-siapnya matahari untuk tenggelam adalah antara dia dengan tenggelam kurang lebih kadar satu tombak. Inilah tiga waktu tidak halal. Di tiga waktu ini memakamkan jenazah. Dan larangan memakamkan jenazah di tiga waktu ini hukumnya haram. Dasarkan hadis dari Uqbah bin Amir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tiga waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk salat sunnah dan menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami. Dan salat jenazah tidak punya angka tertentu. Bahkan seandainya ada orang yang sendirian salat mensolati jenazah seseorang itu sah. Boleh solat jenazah di pekuburan. Dan ini eh, dan para ulama mengecualikan solat jenazah dari larangan solat di pemakaman. Mereka para ulama mengatakan diperbolehkan solat jenazah di pekuburan. Sebagaimana boleh solat jenazah di atas kubur. Kenapa? Karena sabata telah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mensolati solat di atas e, kuburnya seorang perempuan yang biasa menyapu masjid yang meninggal dunia malam hari lantas dimakamkan oleh para sahabat malam hari itu juga. Kemudian setelah satu bulan barulah Rasul tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, bertanya e, mengatakan tunjukkan padaku kuburnya lantas para sahabat menunjukkan kuburnya Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazahnya. Maka sikap sahabat yang e, memakamkan jenazah perempuan ini di malam hari dalil bolehnya makam memakamkan jenazah di malam hari. Meskipun yang afdal sebagaimana di Ahkamul Janaisnya Al-Albani uh, e, boleh sampaikan bahasanya memakamkan jenazah malam hari hukumnya makruh. Namun jika karena ada hajat, maka tentu makruh berubah menjadi mubah. Kemudian apakah dituntunkan sholat gaib secara mutlak ataukah ada syarat-syarat tertentu untuk sholat gaib? Pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahasanya sholat gaib tidaklah dituntunkan kecuali untuk orang yang tidak disolatkan di sana. Semisal seandainya ada seorang yang meninggal dunia di negara kafir yang tidak ada satupun orang yang mensolati jenazahnya atau dia tenggelam di lautan atau di sungai atau di lembah dan tidak ditemukan jasadnya. Maka wajib tetap wajib sholat jenazah untuknya yaitu dengan cara sholat gaib. Adapun orang yang telah disolatkan maka yang benar eh, bahasanya sholat, jenazah, sholat gaib tidak dituntunkan karena tidaklah yarid, tidaklah terdapat sholat gaib dalam hadis kecuali untuk kisahnya Najasyi. Dan Najasyi ini tidak disolatkan di negerinya karena negerinya negeri Nasrani. Oleh karena itu maka ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya di Madinah. Ya, kenapa hanya khusus yang seperti ini? Pertimbangannya telah meninggal dunia banyak orang besar dan para pemimpin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan secara gaib untuk mereka mereka. Wakala batu ahli ilmi yaitu Sa'ab Abdurrahman As-Sa'di mengatakan siapa yang memiliki manfaat yang besar untuk agama dengan menggunakan hartanya ataupun amalnya ataupun ilmunya maka boleh disolatkan dengan solat gaib. Kenapa? Karena Najasyi itu orang yang sangat besar manfaatnya untuk kaum muslimin. Yang hijrah di Habasyah. Dan orang yang tidak seperti itu, manfaat ketika manfaat keberadaan dirinya cuma ketika eh, untuk dia, istrinya, anaknya begitu saja. Bukan untuk banyak kaum muslimin. Maka tidak ada sholat gaib untuknya. Wakala batu ahli ilmi dan sebagian ulama yaitu alimah musyafi'i mengatakan ya, ada sholat gaib secara mutlak. Baik dia orang yang ber, punya manfaat luas ataukah tidak. Baik dia disolatkan ataupun tidak. Nah, ini pendapat Alimah Musyafi'i dan yang tersebar di negeri kita. Ini. Ya. Wahada maka ini menurut beliau adalah ad'aful akwal pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling kuat ada dua tadi. Tidak ada sholat gaib kecuali yang pertama orang yang di sana tidak disalatkan. Yang kedua, e, dikiaskan dengan najasi dalam sisi memberikan manfaat yang besar untuk kaum muslimin. Kemudian di sebagian negeri yadfanuna al-mayyita mereka memakamkan jenazah ala dhahrihi pada punggungnya dan tangan itu diletakkan pada perutnya. Ya, jadi berarti apa? Pada punggungnya, berarti terlentang. Terlentang. Tangan kemudian diletakkan di perut, sedakap berarti. Kurang lebih. Apa yang benar dalam pemakaman jenazah? Tangannya sedakap ataukah lurus? Miring ataukah terlentang? Yang benar mayat itu dimakamkan dalam posisi terlentang miring kanan menghadap kiblat. Karena Ka'bah adalah kiblat manusia, baik ketika dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Sebagaimana orang yang tidur, maka e, dianjurkan untuk tidur pada lambung kanan sebagaimana yang Nabi perintahkan. Maka demikian juga mayit dibaringkan dengan lambung kanan. Kenapa kok kias pakai tidur? Karena tidur dan mati itu punya kesamaan dalam sama-sama wafat. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, Allah mematikan jiwa-jiwa hina mautiha ketika dia tidur. Walau dalam tamut, demikian juga Allah matikan bagi jiwa-jiwa yang memang saatnya belum mati, fi manamiha dalam uh, dalam tidurnya. Atau maaf, Allah mewafatkan jiwa-jiwa hina mautiha ketika dia mati, demikian juga jiwa-jiwa yang belum mati, kapan? Fi manamiha saat dia tidur. Fayumsiku lantas akan Allah tahan. Allati jiwa-jiwa yang Allah tetapkan untuknya mati saat tidur tersebut. Sedangkan yang belum ditakdirkan mati ketika tidur, wa selul ukhra. Allah lepas dan Allah kembalikan untuk bisa bangun ila ajalin musamma sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Sehingga dalam hal tersebut terdapat ayat bagi orang-orang yang mau berfikir. Dalil yang lain dan Allah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, yaitu tidur. Wa ya'lamu dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Kemudian Allah akan bangkitkan kalian. Allah yaitu maksudnya Allah bangunkan. Dia qada untuk Allah tetapkan batas waktu yang telah Allah tentukan. Ya, atau ya ba'athukum kemudian setelah Allah yeah. Ya, tadi ini bicara tentang masalah tidur. Ya. Kemudian Allah uh, bangkitkan kalian untuk supaya Allah tetapkan untuk supaya habis batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian hanya kepada Allah tempat kembali kalian dan Allah, Allah akan kabarkan kepada kalian apa saja yaitu hisab apa saja yang telah kalian lakukan. Maka yang sesuai dengan tuntunan dalam pemakaman jenazah adalah dibaringkan pakai lambung kanan menghadap kiblat. Dan boleh jadi apa yang disaksikan oleh penanya itu adalah dampak dari kebodohan orang yang mengurusi pemakaman. Ya, fama alim tu ah dan aku tidak mengetahui satu ulama yang mengatakan mayat itu diletakkan dengan terlentang. Ya. Dan aku tidak mengetahui eh, dan diletakkan diletakkan dua tangannya pada perutnya. Itu mungkin malah kalau di tempat kita itu cara pemakaman Nasrani ya. Jadi terlentang kemudian nah itu Nasrani. Dan di sini hal yang menarik beliau mengatakan aku tidak jumpai satupun ulama yang mengatakan tangannya diletakkan di perutnya. Berarti lurus. Kemudian uh, hukum baca Al-Quran di atas kubur dan mendoakan mayit di dekat kubur. Dan doanya seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri di dekat kubur. Membaca Al-Quran di dekat kubur, hukumnya bid'ah. Statusnya adalah bid'ah, tidak berasal dari Nabi SAW, tidak pula berasal dari para sahabat. Jika lam lamtar tidak berasal dari Nabi, tidak pula para sahabatnya, fa'innahu layam barilana maka tidak sepatutnya bagi kita untuk mengada-adakannya dari diri kita sendiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih dari Nabi, setiap hal yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah kesesatan dan kesesatan itu di neraka. Wajib atas kaum muslimin untuk meneladani orang-orang terdahulu yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik sehingga mereka mendapatkan kebaikan dan hidayah sebagaimana valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan khairul kalam sebaik-baik perkataan firman Allah sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mendoakan mayat di dekat kuburnya tidak mengapa. Orang seorang itu bisa yakifu berdiri di dekat kubur kemudian mendoakannya dengan doa-doa yang memungkinkan. Semisal ya Allah ampunilah dia, sayanglah dia, masuklah dalam surga, lapang lapangkanlah kuburnya. Wa ma'asbaha dan semisal itu. Adapun doa seseorang untuk kepentingan dirinya di dekat kubur, maka jika itu dimaksudkan, jika itu sesuatu yang dimaksudkan, sejak dari rumah datang ziarah kubur tujuannya adalah ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melancarkan rezekinya, melunasi utang-utangnya dan seterusnya. Qasada, ini perhatikan. Idza qasadahu, jika disengaja oleh seseorang. Ya, ya. tentu ini beliau, beliau katakan ini bagian dari bid'ah. Anda pasti dia punya keyakinan kalau berdoa kepada Allah di dekat kubur tersebut lebih mustajab. Li'ano karena tidak boleh mengkhususkan tempat tertentu untuk, untuk berdoa kecuali jika itu waradabi an nasu terdapat nas tentangnya. Jika tidak terdapat nas tentangnya, walam tak tibi sunnah, tidak ada sunnah Nabi tentangnya, maka hal tersebut yang aku maksudkan mengkhususkan tempat tertentu untuk berdoa, apapun tempat tersebut, maka taksis tersebut adalah bid'ah. Adapun jika tidak dimaksudkan, Adapun jika tidak dimaksudkan eh, semacam orang itu maksudnya ziarah kubur untuk mendoakan mayit. setelah itu dia mendoakan dirinya sendiri dengan status tapi tambahan. semacam sebagaimana ucapan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat eh, wal mu'minina wal mu'minat wa insyaallah bikum lahikun. Nas'allaha lana walakum al afiyah. Ini adalah lana. Lana walakum ala afiyah Maka kalau tabe hukumnya boleh. Dompleng sekalian hukumnya boleh. Tapi kalau memang maksud pokoknya di situ adalah mendoakan diri sendiri. Yang bisa dipastikan ini berangkat dari keyakinan kalau doa di samping kubur itu lebih mustajab. Nah, maka ini yang tidak benar. Kemudian hukum ziarah kubur, kemudian membaca Al-Fatihah dan ziarah kubur bagi wanita. Ziarah kubur hukumnya sunnah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi larang. Sebagaimana valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Allah ingatlah ziarilah kubur karena dia mengingatkan kalian dengan akhir. oleh Muslim. <clears throat> Maka ziarah kubur untuk <clears throat> tadakur mengambil pelajaran <clears throat> wal itiat dan mengambil pelajaran hukumnya sunnah. Fa'inal insana karena seorang itu jika mengziarahi mereka-mereka orang yang telah meninggal dunia di kuburnya, padahal mereka-mereka ini kemarin bersamanya di atas muka bumi, makan bareng, makan, mereka makan sebagaimana dia makan, mereka minum sebagaimana dia minum, dan mereka kemarin-kemarin bersenang-senang dengan dunianya. Al-an sedangkan saat ini jadilah mereka terikat dengan amal perbuatannya. Jika amalnya baik akan dapat kebaikan, jika amalnya jelek akan mendapatkan kejelekan. Maka tidak boleh tidak dia akan mendapatkan nasihat dan lembut hatinya. Lantas hatinya pun tawajuh tertuju kepada Allah Azza wa Jalla dan melepaskan diri dari maksiat berpindah kepada taat. Wayambari dan sepatutnya bagi orang yang ziarah kubur untuk berdoa dengan apa yang Nabi ajarkan. Untuk dipakai untuk doa yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Ya, berdoa dengan doa yang Nabi pakai dan yang Nabi ajarkan untuk umatnya. Yaitu Assalamualaikum darokomi mu'minin. Wa inna Allah bikum lahikun. Insya Allah, eh, di sini dalil bolehnya insya Allah untuk hal-hal yang pasti. Eh, di sini dalil, doa ini dalil, bolehnya insya Allah untuk hal-hal yang pasti. Inna insya Allah bikum lahikun. Insya Allah kami akan menyusul kalian, yaitu mati. Insya Allah kami juga akan mati menyusul kalian dan mati itu pasti. Maka boleh mengucapkan insya Allah untuk sesuatu yang pasti. Dan insya Allah adalah untuk sesuatu hal yang pasti itu statusnya tabarukan mengalap berkah. Ya, mengalap berkah. Dan sesuatu yang uh, eh, bolehnya mengucapkan insya Allah untuk suatu kegiatan atau peristiwa yang pasti. <clears throat> pasti dan uh, ya, pasti namun pasti itu belum terjadi. Eh, namun tidak dibenarkan ucapan insya Allah untuk sesuatu yang telah terjadi. Eh, apakah Anda sudah sarapan? Padahal sudah sarapan. Insya Allah saya sudah sarapan. Nah. Insya Allah saya sudah sarapan. Ini tidak benar. Semoga Allah menyayangi orang-orang yang lebih dulu eh, di antara kami dan orang-orang yang menyusul belakangan. Nas Allah lana walakum ala afiyah. Ini dalilnya juga bolehnya doa untuk diri sendiri namun tabi dan bukan jadi maksud kedatangan ziarah kubur. Ya Allah janganlah engkau cegah kami dari pahala mereka yaitu sabar dengan ditinggal oleh mereka. Janganlah engkau fitnah kami yaitu sesatkan kami setelah mereka. Ya Allah ampunlah kami dan mereka. Ini ya ampunilah kami dan mereka. Ada doa untuk diri sendiri. Nah ini bukan jadi tujuan dan bukan jadi maksud kedatangan. Eh, ke kubur. Maksud kedatangan ke kubur adalah mendoakan mayit. Demikian juga tidaklah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau membaca Al-Fatihah ketika ziarah kubur. Dasarkan hal ini maka baca Al-Fatihah ketika ziarah kubur menyelisih satu hal yang dituntunkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ziarah kubur bagi wanita, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama pendapat yang beliau pilih fa inna dalika muharramun itu hukumnya haram Karena Nabi saw Alaihi Wasallam melaknat wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan meletakkan lampu-lampu di kubur. Maka tidak halal bagi seorang perempuan menziarahi pekuburan. Hada ini yang tidak boleh jika dia keluar dari rumah memang niatnya ziarah kubur. Adapun jika dia lewat pemakaman tanpa ada maksud awal untuk ziarah kubur, maka tidak mengapa untuk berhenti. Kemudian mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut dengan bacaan yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Maka bedakan antara wanita eh, yang kharajat memang keluar dari rumah itu tujuannya ziarah kubur, bedakan dengan man wanita yang melewati secara tidak sengaja tujuannya mau ke pasar, jalannya tersebut ternyata di sebelah kirinya ada pemakaman, kemudian dia berhenti sebentar. Dengan orang yang melewati pemakaman tanpa ada maksud untuk ziarah kubur lantas berhenti dan mengucapkan salam untuk ya orang-orang yang telah meninggal dunia. Falula alati kharajat min baitiha li ziarah Adapun wanita pertama yang keluar dari rumah tujuannya maksudnya tidak ada acara ya, kecuali untuk ziarah kubur dia melakukan hal yang haram dia jumuskan dirinya dalam laknat Allah azza wa jalla adapun orang yang kedua yang sekedar ngepasi lewat fala haraja alaiha maka tidak mengapa kemudian yang terakhir di, di bab e, jenazah dan yang terakhir di fatwa salat ada kebiasaan di sebagian negeri yaitu jika mata almay itu jika ada orang yang meninggal dunia maka mereka e, bersuara keras membaca Al-Qur'an. Ada juga yang melalui musajilat rekaman, nyetel keras-keras rekaman bacaan Al-Qur'an. Di mana disetelnya? Di rumahnya mayit. Maka apa hukum perbuatan ini? Jawabannya kami katakan perbuatan ini adalah bid'ah tanpa ragu. Karena tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula para sahabat. Wal Quran ya, dan Al Quran itu meringankan kesedihan jika dibaca oleh seseorang itu sendiri antara dia dengan dirinya. Bukan dengan cara diumumkan keras-keras pakai pengeras suara yang didengar oleh semua orang. Hatta sampai-sampai orang yang lalai dalam lalainya. Hatta sampai orang-orang yang yastamiunal ma'azib yang sedang asik mendengarkan musik wa alatul lahwi alat atul lahwi itu sama dengan alat musik anda dia jumpai eh, eh, Anda jumpai dia mendengarkan Al-Quran sekaligus mendengarkan alat musik di atas. Maka anak masa akan-akan mereka jadinya mereka main-main dengan Al-Quran ini dan mengecek Al-Quran. Kemudian beliau membahas pembahasan yang lain. Eh, demikian juga kumpulnya keluarga mayit untuk menerima orang-orang bertakziah itu juga di antara perkara yang tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai-sampai sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Melihat oleh karena itu kami tidaklah berpandangan, tidaklah setuju kalau keluarga mayat kumpul untuk menyambut para pentakziah. Bahkan hendaknya mereka nutup pintu, lantas jika ada seorang yang berjumpa dengan mereka di pasar, atau datanglah salah satu dari kenalan mereka tanpa mereka yu'idduna menyiapkan untuk pertemuan ini persiapannya tanpa mereka membuka membukakan pintu untuk semua orang maka ini satu hal yang tidak mengapa adapun kumpulnya mereka kemudian mereka membuka pintu untuk menyambut manusia maka ini sesuatu yang tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai para sahabat menilai kumpul-kumpul di rumahnya keluarga mayit, kemudian membuat makanan adalah bagian dari niyaha, yaitu merata. Dan niyaha sebagaimana telah dikenal termasuk dosa besar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang meratap dan orang yang mendengarkan ratapan. Pokal Nabi mengatakan wanita yang meratap demikian juga laki-laki sama saja seandainya ada laki-laki yang meratap jika tidak bertobat sebelum matinya maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian dari kotiron. Kotiron itu getah eh, getah tumbuhan tertentu yang biasa orang Arab memakainya untuk obat kudis. Obat kudis uh, eh, unta yang kudisen itu dikasih kotiron. Wadar dan pakaian, pakaian menjarabin dari kudis maka seluruh badannya kudisen, habis itu kemudian dikasih kotiron. Yang kotiron itu panas kalau kena kudis. Nas'alullah al-afiyah. Dan nasihatku untuk saudara-saudaraku kaum muslimin untuk meninggalkan perkara yang mengada-ada, eh, ini. Di anadzalika aula bihim indallah. Itulah yang lebih baik bagi mereka di sisi Allah. Dan itulah yang lebih baik untuk mayit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahasanya mayit itu akan diadab dibukai ahli alai dengan tangisan keluarganya menangisi si mayit dengan ratapan keluarganya yang meratapi si mayit dan yang dimaksud diadab ya di sini beliau maknai sebagaimana pendapat Ibnu yaitu adab psikologis ini dan ini pendapat Ibnu Taimiyah tentang uh, makna hadis ini. Anal mayit yu'adzab bibukai ahlihi alaih. Itu maknanya menurut Ibn Taimiyah dan ini diikuti oleh Ibn Taimin adalah adab psikologis, adab nafsi. Yang mak makna yu'adzab yata'allamu min hadal bukai wa hadin niyahati. Dia merasa eh, susah, dia merasa sakit eh, ketika mengetahui ditangisi dan diratapi. Wa ingkana meskipun dia tidak dihukum dengan hukuman, ukubatan sebagai hukuman uh, lil fa'il untuk pelaku. Karena Allah berfirman, ya, tidaklah menanggung dosa, uh, eh, tidaklah seseorang itu menanggung dosa orang lain. zam dan bukanlah satu keharusan adab itu berupa hukuman. Tidakkah anda melihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, safar itu satu potong dari adab. Padahal safar itu bukan adab. Sabar itu bukan hukuman. Namun maksudnya al-alamu, rasa sakit, walhamu, dan uh, kegalauan, dan semacam itu yu'addu adaban dinilai sebagai satu bentuk adab. Dan di antara ucapan manusia, al-abira, adalah ucapan adabani domiri, hatiku menyiksaku. Ini diucapkan tidak eh, tarahu alhamu wal ghamu itu. Jika dia tertimpa galau dan galau yang luar biasa, maka dia katakan hatiku tersiksa. Apakah kemudian hatinya dipukuli sampai bengkak-bengkak? Nah, maka ini adab itu tidak harus fisik. Ada adab fisikis. Ya, maka di antara ungkapan manusia al-abirah yang terkenal adalah ucapan hatiku tersiksa. Walhasil kesimpulannya aku nasihatkan saudara-saudaraku untuk uh, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan semacam ini yang tidaklah menambahkan untuk mereka kecuali semakin jauh dari Allah dan tidaklah memberikan tambahan atau manfaat kepada mayit kecuali siksaan. Maka ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud adab Iya, yang akan Allah timpakan kepada mayit ketika ditangisi oleh keluarganya. Pendapat Ibn Taimiyah diikuti oleh Ibn Taimin itu adab psikis dan bukan adab fisik. <clears throat> Namun yang dikuatkan oleh Al-Albani di Akamul Janais itu adab fisik ya, dengan alasan salah satu riwayat yang mengatakan yaumal qiyamah. Dan al-mayta yu'adabu bukai ahlihi alaih yaumal qiyamah. Ya, namun tentu untuk mendudukkan supaya tidak bertentang dengan ayat walatazi wazratun bisa ukhra kita katakan ya, ini berlaku manakala mayit punya peran ya punya peran ketika dia hidup untuk terjadinya ratapan setelah dia meninggal dunia ya, maka eh, di antara hal yang tidak beliau setujui bahkan ya Eh, tadi beliau kutip sebagian ulama membid'ahkannya adalah berkumpulnya eh, anggota keluarga untuk menerima orang-orang yang uh, bertakziah. Artinya uh, artinya ketika jenazah itu sudah dimakamkan, mereka buka pintu, mereka semua duduk di situ dan menerima orang yang datang yang mengucapkan bela sungkawa. Ini, ini, ini menurut beliau satu hal yang tidak benar Seharusnya setelah selesai pemakaman ya sudah pintu ditutup tidur. Ya. Dan itu tentu akan geger kali tempat kita. Ya, <laughs> ya. ya maka uh, ya. Dan eh, namun yang jadi inti adalah yang jadi inti bukan tutup pintu sebenarnya. Yang jadi inti adalah beraktivitas biasa. Ya, kalau capek ya istirahat, ya, kemudian makan ya makan, tidak harus kemudian kumpul semua duduk, kumpul semua duduk, kemudian ketika orang datang, e, saya mau mengucapkan bela sungkawa ke mana Di situ. Kemudian semuanya sudah duduk di situ, nggak ngapa-ngapain, nggak mau beraktivitas, padahal dia perlu beraktivitas. Nah, yang jadi sebenarnya ya yang jadi pokok masalah adalah hendaknya yang tepat setelah selesai pemakaman ya sudah beraktivitas seperti biasa mau ke sana mau kemari mau pergi dan seterusnya ya, tidak harus kemudian uh, duduk anteng untuk menerima takziah dari orang-orang yang mau layak dan bertakziah. Ya demikian uh, dengan ini kita telah selesaikan pembahasan fikih salat dari fatwa arkanil Islam dan yang masih tersisa dari kitab ini adalah fatwa Haji wal Umrah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemarin uh, di pertemuan yang lain ada pertanyaan tentang uang yang masuk ke rekening tanpa kita ketahui asalnya. Maka tentu uh, ini bisa dilacak lewat bank yang ngirim. Ya, dari mana itu berasal? Jika memang merasa bukan haknya, maka bisa minta kepada bank untuk uh, ya, mengembalikan ulang kiriman transferan uang tersebut. tentang wallahu khalaqakum bima ta'malun. <clears throat> ya, maka maknanya adalah kita yakini dalam perbuatan manusia itu ada dua hal dan dua hal ini kumpul jadi satu dan tidak bertentangan. <clears throat> Yang pertama, perbuatan manusia itu murni perbuatan manusia atas kemampuan dan kehendak manusia. Namun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan manusia dan perbuatan manusia dan sifat manusia. Ada hadis tentang boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Apakah sama ilahnya jika saya berbohong pada teman supaya dia tidak musuh saya. Wallahu a'lam. Hukum makan makanan yang diperuntukkan untuk orang yang puasa di sebuah kajian. Padahal kita tidak dalam keadaan puasa, tapi hadir di kajian tersebut, apakah boleh? Iya. Maka tentu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Ya, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali kemudian eh, pihak pengurus itu telah mendapatkan mandat dan kewenangan dari pihak yang memberikan amanah, ya ini eh, tidak harus yang puasa, seandainya ada yang tidak puasa ikut kajian sekalian silahkan diberikan juga tidak mengapa. Kemudian kita di situ juga telah mendapatkan izin dari uh, panitia yang punya mandat, yang memegang mandat dalam masalah ini, maka insya Allah tidak mengapa. Hukum menggunakan pakaian yang digunakan untuk menguruh, untuk membersihkan kandang. Uh, membersihkan kandang tikus. Yang di sana ada kencing dan kotoran tikus. Apakah pakaian tersebut boleh digunakan untuk sholat? Jika telah dibebaskan dari najis, telah dibersihkan, telah dicuci dan semestinya dengan semestinya, maka boleh saja dipakai untuk sholat. Jika ada orang yang menghina pelaku dosa dan dia sudah bertobat dari menghina, apakah Allah akan mengadab dirinya dengan membuat membuatnya melakukan dosa yang serupa? Kalau dia sudah sungguh-sungguh bertobat, insya Allah tidak. Mengingat menghina itu dosa yang berkenaan dengan hak manusia. Ya, tidak cukup hanya menyesal kepada Allah Azza wa Jalla, namun hak manusia harus diselesaikan. Mengingat perkataan Ibnul Qayyim, siapa yang mencela pelaku dosa maka bisa dipastikan dia akan melakukan dosa tersebut. Ini berlaku untuk yang tidak bertaubat. Jika ada yang bertanya mengapa perempuan tidak boleh ziarah kubur, bagaimanakah menjawabnya orang tersebut orang awam? Yang pertama kita katakan ya ulama memang sebenarnya berselisih pendapat. Ya, dalam masalah ini ada yang membolehkan dan ada yang melarang, bahkan mengharamkannya. Pertimbangan ulama yang mengharamkannya khawatir wanita jika ziarah kubur histeris. Ya, kemudian sehingga tidak menjadi maksud, tidak sejalan dengan maksud ziarah kubur. Bolehkah lafad takbiran Aid dibaca saat dikir mutlak dijadikan lafad dikir yang dibaca bebas? Boleh saja. Ini takbir dan seterusnya adalah bagian dari zikir mutlak. Bagaimana Bagaimanakah mensolatkan jenazah yang kita tahu pasti dia kadang solat, kadang tidak solat karena dia kita sendiri. Apakah doanya dengan istisna ataukah tidak? Kalau mengikuti pendapat Syekh Ibnu yang kafir karena tidak solat itu manakala sama sekali tidak solat. Kalau masih bolong-bolong, masih muslim. Sehingga tidak perlu istisna. Ya, tidak perlu istisna. Bagaimanakah ucapan insya Allah ketika ditanya, apakah engkau berpuasa? Maka dia jawab, iya insya Allah karena anggapan bisa jadi puasanya batal sebelum dia berbuka. Ya, jika karena asumsi tersebut maka boleh. Iya, uh, insya Allah di situ. Apakah termasuk nakyu yang terlarang mengumumkan kematian melalui pengeras suara di masjid? Nampaknya tidak. Nampaknya tidak. Jika itu sekedar pengumuman biasa tanpa ada pujian-pujian yang berlebihan untuk mayit. Namun kita sarankan Tidaknya tidak hanya sekedar eh, mengumumkan, namun ada eh, motivasi untuk eh, membantu atau untuk mensolati jenazahnya. Biar jelas, sebagaimana tadi beliau sampaikan, pengumuman dalam rangka untuk memperbanyak orang yang mensolati jenazah boleh. Bagaimanakah menerima orang yang takziah setelah pemakaman dan tamu diberi suguhan biasa layaknya orang yang bertamu dalam keadaan biasa? Ya tentu ya, eh, kalau dia sudah datang, ya tidak mungkin diusir ya, tidak mungkin diusir. Ya, dan jika dia orang yang jauh, orang yang uh, berasal dari tempat yang jauh, kehausan, maka tidak mengapa memberikan suguhan padanya selayaknya uh, tamu, ya, selayaknya tamu, layaknya uh, tamu, wajarnya tamu, boleh jadi apalagi dia berasal dari tempat yang jauh, ini di Bantul, dia datang dari Wonogiri, nah, nah, misalnya, maka ya perlu air, perlu ini, yang wajar. Maka kalau